أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Silahkan istighfar sambil ingat dosa mata kita Astagfirullah Apa saja yang kita lihat selama ini Silahkan istighfar terus Sambil kita kenang pengkhianatan apa kepada Allah yang kita lakukan dengan mata titipannya ini. Astagfirullah ya Allah. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Dan juga Allah tahu setiap niat yang dikandung dari lirikan mata ini. Astagfirullah ya sering melihat yang diharapkan Allah istighfar Astagfirullahaladzim yang jarang membaca Al-Quran istighfar yang jarang melihat yang disukai Allah istighfar yang matanya sering sini istighfar yang sering meremehkan orang lain dengan pandangannya istri. Mari kita ingat dosa telinga kita ini. Astagfirullah. Siapa yang nikmat mendengar aib orang lain istri? selalu diisi dengan hal-hal maksiat dan sia-sia istighfar. Ya Allah, yang suka kepada musik-musik maksiat yang tiada guna istighfar. Telinga ini adalah milik Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat dunia ini jadi sepi. Apa sulitnya bagi Allah mengambil telinga ini? Andai kata telinga kita diambil, maka tiada lagi suara anak-anak kita. Tiada lagi suara sahabat-sahabat kita. Tiada lagi kumandangnya azan. Tiada lagi ayat-ayat Allah yang bisa kita dengar. Marilah kita mohon ampun terhadap telinga yang salah ini. Siapapun yang senang mendengar keburukan orang dan menikmatinya istighfar. Kita ingat dosa lisan kita. Astagfirullah. Siapa yang banyak berkata dusta istighfar Yang sering mengada-ada istighfar Astagfirullah sebagian besar penghuni neraka diantaranya karena lidahnya ini. Ingatlah siapa saja yang pernah tercabik-cabik hatinya dengan kata-kata kita. Terutama yang pernah menjalimi orang tua dengan lisannya. menzolimi orang-orang yang lemah dengan lisannya Ingatlah kata-kata kita yang sering menurih-nurih karena melukai hati orang lain. Apalagi yang senantiasa marah, ingat kata-katanya. Berapa banyak orang yang tercabik-cabik perasaannya dengan kata-kata kita. berapa banyak orang yang miskin yang dihina rezekinya. Allah. Bagi yang senang menyanyi dengan nyanyian sia-sia bahkan nista istighfar. Siapa yang mengingkari janji-janji istighfar? Allah Siapa yang mendekati zina dengan lisannya Dengan mulut istri Ribuan kata yang terucap setiap hari Hanya berapa kali kita menyebut nama Allah dengan ikhlas Siapa yang pernah memakan makanan haram istighfar Mari kita ingat kebusukan hati kita. Siapa hati yang tidak pernah bergetar mendengar asma Allah istighfar? Hati yang keras membatu, yang tidak punya perasaan. Saking diselimuti maksiat. Hai bersedihlah orang-orang yang hatinya keras karena tidak memiliki hati yang lembut. Siapa yang hatinya penuh dengan kebencian istighfar Berapa banyak kaum muslimin yang kita benci Yang tidak rela melihat orang lain mendapat nikmat Yang berpikirnya selalu buruk sangka istighfar Yang hatinya selalu dengan iri senang melihat kejatuhan orang lain, tidak tahan melihat orang lain sukses dan gembira. Ingatlah orang-orang yang kita benci dan dendam kesumat. Siapa yang hatinya penuh kebencian istighfar. Kenanglah berapa kaum muslimin yang kita benci dalam hidup karena siapa tahu mereka adalah orang-orang yang disukai oleh Allah. Siapa yang hatinya lebih mencintai makhluk istighfar Eh yang sedang dibelenggu cinta Istighfar Sibuk mengejar cinta makhluknya sampai meninggalkan kesibukan mencari cinta kasih Allah. Siapa yang sibuk hatinya terbelenggu kepada dunia istighfar سبحان الله الحمد Oh. oh. Bismillah. Makin hari Sesungguhnya semakin dekat dengan kematian kita Kematian bukan hanya milik orang lain Tapi juga milik kita Kita pasti akan meninggalkan semua yang kita cari selama ini Ingatlah fajar bisa menjemput kita di mana saja. Mungkin di kala tidur, di kala berjalan. Ingatlah bahwa ajal tidak bisa kita duga. Mati-matian kita memiliki dunia ini tidak akan menahan kita walaupun sesaat. Wahai saudara-saudaraku, kita pasti akan mati. Dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan kecuali pasti akan kembali kepada kita sendiri. Allah melihat persis apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi tahu segala kemaksiatan kita. Tidak ada yang luput. Aduh ya Allah. Allah tahu lintasan hati. Allah tahu apa yang dipikirkan. Rencana-rencana busuk. Allah tahu dibalik semua perilaku kita. Andai kata ajal menjemput kita, siapkah kita? Andai kata malaikat maut menjemput kita pagi nanti. Ingatlah bahwa saat sakaratul maut adalah saat yang paling pahit. Kita sering melihat bagaimana hewan kurban yang tidak punya dosa Allah memperlihatkan kepada kita repotnya saat ajal memisah dari tubuh ini mata terbeliak kita menjulur badan menggelepar-gelepar sesungguhnya kita pun akan begitu walaupun tampak tenang sesungguhnya pahit kecuali bagi orang-orang yang merindukan Allah. Andai kata kita sudah mati, tidak ada yang bisa menolong kita. Harta yang mati-matian kita kumpulkan yang membuat kita pusing sehari-hari. Tidak bisa kita bawa karena memang bukan milik kita, milik Allah. Ingatlah cari kain kafan yang dililitkan di tubuh kita. Bayangkanlah andai kata tubuh kita sudah kaku, wajah sudah membeku, kain kafan sudah mulai dibungkus. Bersyukurlah kalau kita ada yang mau mengurus. Padahal ketika diri kita sudah terbujur kaku Bersyukurlah kalau nanti ada yang mau menyelamatkan kita Istri, suami, anak-anak kita Mungkin hanya menangis di sekitar kita Kita akan diusung ke kamar kita yang baru Yaitu liang lahat kita akan dimasukkan ke dalamnya beruntunglah kalau tubuh kita bisa dihadapkan ke arah kiblat keterangan menyebutkan beberapa mayat itu tidak pernah bisa dihadapkan ke arah kiblat ada yang selalu berbalik lagi atau ada yang tiba-tiba melenting seakan-akan kubur tidak mau menerimanya ini adalah benar Mungkin yang lahat tahu makhluk durjana yang akan menghuninya. Wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah. Papan-papan akan ditutupkan di sekitar kita. mudah orang-orang yang kita cintai akan menaburkan tanah. Sehingga semakin gelap, semakin sendiri. Tanah semakin penuh, semakin jauh dengan mereka. Mungkin anak-anak kita lah yang nanti menaburkan tanah. Sahabat-sahabat kita. terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di dalam liang lahat. Mereka semua akan pulang. Belatung, cacing, sudah mulai mengunyah tubuh kita. Mata, telinga, wajah, Tapi yang paling menjadi masalah adalah ketika mulai datang malaikat kubur, pasti datang. Mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malang, berpuluh tahun kau hidup di dunia, betapa banyaknya engkau mengkhianati Tuhanmu yang selalu menjamumu Berapa banyak kau sia-siakan nikmat Allah dan kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin pada saat itulah dinding kubur gemeretuk menghimpit tubuh orang-orang yang durhaka. Sebetulnya sholat kita akan membela, tapi sholat kita terlalu lemah karena tidak pernah khusyuk. Mungkin sedekah kita akan membela Tapi sedekah kita terlalu lemah Karena terlampau kikir gitu Mungkin saum kita akan membela Tapi kita saum hanya perut Mata tidak pernah saum Mulut tidak saum Mengkhianati dan menyakiti orang lain Mungkin haji kita akan menolong Tapi hajinya haji mardun Yang tertolak Karena niatnya tidak benar Tinggallah kita melolong-lolong Paling yang kita tunggu adalah doa anak-anak kita Tapi bagaimana mereka bisa berdoa Kita tidak pernah mengajarkannya mengenal Allah dengan baik Tahukah bahwa siksa kubur terhenti jikalau anak kita berdoa? Atau orang-orang yang Allah titipkan sehingga kita titip bermunajat. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Doa tersebut bagai cahaya yang akan masuk membuat kubur kita menjadi terang benderang. Begitulah kubur orang tua kita pun akan jadi terang kalau kita mendoakannya. Malang bagi orang yang tidak pernah berhasil mendidik anaknya dengan baik mereka malah berbuat maksiat seperti kalau kita. Lebih sibuk memperhatikan warisan daripada mendoakan orang tua. Ingatlah bahwa siksa kubur akan terjadi sampai yaumul kiamat. Berbahagialah bagi orang-orang yang punya bekal yang cukup. Kubur akan menjadi salah satu kenikmatan. Salatnya menjadi cahaya terang benderang dalam kubur. Sedekahnya benar-benar mengalirkan ganjaran. Wakafnya pahala yang tiada terputus. Orang-orang yang dia tolong akan selalu mendoakannya ilmu yang dia ajarkan akan mengalirkan juga ganjaran Wahai saudara-saudaraku Kenapa kita selalu menganggap Kematian itu kelihatannya hanya untuk orang lain Karena kita pasti mati belum lagi di yaumal hisab kita akan memikul setiap barang-barang yang kita beli setiap apapun kita akan dihitung lengkap apakah kebaikan atau keburukan yang lebih banyak wahai Allah engkaulah yang tahu kapan ajal menjemput kami yang maha mendengar Engkau lah yang tahu persis di mana ajal akan menjemput kami Kain fakafan mana yang akan kau lilitkan di tubuh ini Juga liang lahat mana yang akan kami huni Wahai Allah Izinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar Ampunilah andai kata selama ini kami mengkhianatimu. Seakan-akan engkau ini tidak ada ya Allah. Engkau tahu kami jarang ingat kepadamu dengan tulus. Hanya ketika susah saja kami kadang-kadang ingat kepada. Padahal tiada satu saat pun engkau tidak mengurus kami. Rabb Jadikan setiap detik sisa umur kami benar-benar menjadi bekal amal kami. Allah wafatkan kami husnul khotimah ya karim. Izinkan lisan ini dapat menyebut namamu di kala ajar menjemput. Jadikan harta yang kau titipkan benar-benar dapat menjadi cahaya di dalam kubur kami kelak. Jadikan salat-salat kami menjadi pendamping kami ya Allah. Jadikan amal-amal kami benar-benar menjadi amal yang engkau sukai. Rob lindungilah kami dari mati sebelum khotimah ya Allah. saudara-saudaraku Sesungguhnya orang tua kita pun Pasti akan pulang kepada Allah Bagi yang sudah wafat doakanlah Karena siapa tahu sedang menanti-nanti doa anak Bagi yang masih ada Ingatlah setiap saat kita bisa berpisah Kalau ajal sudah menjemputnya sudah kaku tubuhnya. Kita sudah tidak bisa lagi mencium tangannya atau memberikan sekedar oleh-oleh untuk keduanya. Juga kalau kain kafan sudah membungkus tubuhnya. Kita tidak bisa lagi surga kalau orang tua kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat dan nisan sudah dipasang di atasnya kenapa sisa pertemuan ini harus kita sia-siakan dengan saling menyakiti segala kezoliman kami terhadap orang tua kami selama ini ya Allah Andai kata hidup kami menjadi sulit dan rumit karena kezoliman kami Tuntunlah kami agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Rob, wah yang maha mendengar Jadikanlah malam ini menjadi malam yang kau ijabah seluruh doa-doa kami. Kau tahu begitu banyak yang kami harapkan dalam hidup ini. Kau tahu segala kesulitan-kesulitan kami. Dan kau pula yang maha tahu segala yang terbaik bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Wah yang maha mendengar Jangan sia-siakan siapapun yang kau bangunkan. Bukankah kami dapat berbuat seperti ini pun hanya dengan pertolonganmu? Bukankah engkau yang menjanjikan sepertiga malam terakhir adalah saat ijabahnya doa-doa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rahman Mari silakan berdoalah masing-masing. Amin. apa saja Allah maha mendengar Allah